Mitra bisnis, untuk mengerem pertumbuhan kredit kendaraan dan KPR yang dinilai sudah terlampau tinggi, Bank Indonesia menetapkan aturan baru down payment kredit motor minimum 25%, mobil 30%, dan mobil untuk keperluan usaha 20%. Down payment untuk KPR juga diperketat menjadi minimum 30% dari harga rumah. Pengusaha yang terkena dampak peraturan ini mengeluh usahanya akan mengalami penurunan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat perbankan Aswin Wiryadi. Pak Aswin, apa komentar Anda? kalau dari segi industrinya mungkin akan gejolak dikit aja, tapi kebutuhan itu tetap banyak. Kebutuhan akan kendaraan, kebutuhan untuk rumah itu masih tetap tinggi. Bagi perbankan nih malah lebih baik. Biasanya data-data di perbankan, orang yang membayar dan memang tinggi itu kemungkinan untuk defaultnya macetnya sangat kecil sekali. Sebab dia udah bayar contohnya kayak mobil itu 30%. Kalau dia misalnya nggak lunasin, dia hilang uang 30% itu, padahal kalau itu bisa dijual masih lebih untung. Apalagi kalau rumah, sekarang ini. Di mana harga properti ini kan selalu naik. Dalam dua tahun terakhir ini harga properti rumah-rumah ini luar biasa naiknya. Jadi kalau dia dibayar 30 persen, dalam waktu kurun 6 bulan, harga rumah itu dapat pasti naik. Ya, kalau dia biarkan macet, dia akan rugi. Jadi dalam hal ini, bank harusnya jauh lebih aman. Kredit macetnya akan rendah sekali. Menurut Bapak, apakah akan terjadi penurunan pembelian akibat kebijakan ini? di bulan-bulan pertama aja. enggak kebutuhan akan rumah itu sangat tinggi. Apapun orang butuh rumah, apalagi kendaraan. Kemanapun orang butuh, apakah itu mobil, apakah itu motor, kebutuhan itu tetap ada. Selama kebutuhan itu ada, orang akan usahakan. Lalu sebenarnya bagaimana rasio NPL kita saat ini, Pak? Apakah sudah dalam tahap mengkhawatirkan? Dari segi data-data daripada beberapa bank yang saya tahu itu malah NPL daripada KPR ya, kredit pemilik rumah itu sangat rendah sekali. Yang tinggi itu adalah di motor. Tapi biaya bunga di motor kan udah termasuk menghitungkan NPL yang sudah antara 5 sampai 9 persen. Sedangkan KPR rumah itu kecil sekali, kurang dari satu persen. Tapi dengan ini, semua NPL-nya turun. Persaingan akan mulai banyak. Sehingga bunga daripada kendaraan bermotor, bukan bunga itu akan turun. Karena kredit macetnya rendah. BI kan cara lagi dilakukan untuk menurunkan bunga kredit, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi tujuannya sebenarnya juga sama, gimana menurunkan bunga kredit, mengamankan bank maupun perusahaan-perusahaan multi finance. Demikian pengamat perbankan Aswin Wiryadi, saya Wendy Lim.